الحمد لله الذي أوجب الإنسان ألا يقصر فيما يجب عليه لنفسه والعيال وأنزل من السماء ماء وأنبت به حبا ونباتا في أي مكان وحال أحمده سبحانه وتعالى على جزيل الإحسان والإفضال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالقدم والبقاء والكمال شهادة تبلغنا شاهدها تبلغ شاهدها رتب المعال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المخصوص في أشرف مقامات الإرسال اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صحب وخير آل أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال أيضا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم tuflihun Para hadirin salat Jumat yang saya muliakan Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya bukan hanya diucapkan saja melainkan takwa yang diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dalam keadaan ramai atau sepi. Sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Para hadirin, di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah Ta'ala berfirman وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Untuk itulah pahal para hadirin. Allah subhanahu wa ta'ala di akhir zaman yang jumlah penduduknya mungkin bisa sampai nanti 10 miliar atau lebih. Allah mengutus seorang rasul yang super sempurna dan super istimewa yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu nabiyyul anbiya wa awwaluhum khalqan wa akhirum bi wa annahum istamattu mu'jizatihim fi min nurihi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad adalah nabi nya para nabi. Beliau awal kejadiannya tapi nabi yang akhir. Para hadirin, selain nabinya para nabi, beliau sayyidul mursalin, Beliaulah yang menjadikan mukjizat para nabi bahkan karomah karomat para wali bisa terjadi karena meminta pertolongan min nurihi sallallahu alaihi wasallam. Itulah super keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, tadi disebutkan illa liya'budu. Kecuali untuk menyembahku. Orang hadirin, dalam syarah hikam, macam-macam orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala itu ada dua. Satu makom tadrij yaitu orang-orang yang melulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri ciri-ciri khas yang dikehendaki oleh Allah bagi orang yang di makom tadarij satu jiwa dan roh mereka tenang menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, jernih hatinya, bersih hatinya, Pak. Baik terhadap Allah maupun sesama manusia. Meskipun di saat-saat mereka kekurangan rezeki, hatinya tetap tenang, nyaman merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten kupu-kupu oleh penggawean. Nomor tiga, mereka adalah orang-orang khusus dan istimewa. Yang kuat akidah, ketauhidan dan tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka disebut al-arifuna billah. Mereka lah orang-orang yang marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah menjadikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yatasib. Allah memberi rezeki tanpa disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Yang kedua, makom kasab, Yaitu orang-orang yang memiliki kecenderungan dan sibuk dengan sebab-sebab dan pekerjaan-pekerjaan yang dapat menyelamatkan agamanya dan dapat memenuhi kebutuhannya termasuk kebutuhan-kebutuhan-kebutuhan keluarganya keduanya bila mendapatkan rezeki yang lebih dia membantu orang fakir dan orang-orang yang kesulitan. Selalu bagus niatnya dan baik menjalankan agamanya. Karena itu para hadirin, lek wonten tiang dalam bekerja kok kok wani nerjang larangane Gusti Allah. Utawa ninggalno perintah Gusti Allah tiang niki isik dereng termasuk makom kasab. Untuk itulah para hadirin. Sebagai orang Islam, kita wajib bekerja dan berusaha untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara bekerja yang baik dan diridhoi oleh Allah? Satu, setiap kita akan bekerja, maka niatkan beribadah untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Sebab segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu niyat wa innama likulli imri'in ma nawah." Sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung dari apa yang diniatkan. Kedua, mencari pekerjaan yang halal dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menjadi buruh tani atau penjual minuman di pinggir jalan atau penjual keliling atau menjadi pegawai rendahan yang hasilnya tidak seberapa maka itu lebih utama lebih baik daripada kita pembohong perampok atau koruptor dan sebagainya Rasulullah bersabda talabu halalin wajibun ala kulli muslimin. Mencari harta yang halal itu wajib bagi setiap orang Islam. Perkoroh oleh setidik utawa akeh Pak iku urusane Gusti Allah. Tiga, Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap memperoleh hasil meskipun hasilnya sedikit. Jangan sekali-kali menggerutu apabila pekerjaan kita tidak memberi hasil atau untung. Ingat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian semua bersyukur, niscaya aku tambahkan bagimu beberapa kenikmatan. Tapi jika kalian ingkar, ingat siksaku lebih pedih. Senajan ngoten para hadirin, Allah berfirman, Allah ma'as sabirin." Ini yang jarang kita resapi di dalam hati bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah dan itulah yang terbaik mungguwe Gusti Allah kanggo sampean sedaya ingat para hadirin fa inna ma'al usri yusron inna ma'al usri yusra sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan Sesungguhnya peserta kesulitan pasti ada kemudahan. Ini para hadirin. Kalau kita terapkan dalam sehari-hari, insya Allah karena penyakit. Karena sekarang banyak semacam-macam orang yang penyakit dan para hadirin karena tidak syukur, tidak menyadari bahwa semua sudah ditentukan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Para hadirin, yang ketika sekarang keempat, jujur. Jujur merupakan modal utama untuk mencapai kesuksesan. Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi fa innahu ma'al birri wal birru yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhib fa innahu ma'al fujur wal fujur yahdi ilan nar wajib kalian berlaku benar jujur karena sesungguhnya kejujuran itu selalu bersama-sama dengan kebajikan dan kebajikan itu menunjukkan ke surga dan takutlah kalian dari dusta. Dusta itu selalu bersama-sama dengan kejahatan. Kejahatan itu tentu menunjukkan ke neraka. Para hadirin, selain apa yang telah diuraikan di atas, maka perlu kita ketahui pula bahwa di dalam bekerja jangan sampai melupakan ibadah wajib yang harus dikerjakan. Misalnya sholat lima waktu, sholat Jumat, di mana kewajiban ini tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam keadaan sibuk. Justru inilah ujian berat bagi kita sekalian. Hentikan sementara waktu bekerja, lalu tunaikan sholat dengan khusyuk Baru kemudian setelah selesai teruskan mencari pekerjaan, meneruskan pekerjaan. Itulah hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Jumat ayat 10 Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita semua dalam bekerja.